أهلا بالنبي الله الله أهلا وسهلا بالنبي الله مالكه لا يرمين أبا بكر ببهتان نعم. ولا أبا حفص الفاروق صاحبه نعم. ولا الخليفة عثمان بن عفان ولا عليا ولا عليا أبا السبطين نعم فتى أوصى به الله في سر وإعلان فهم صحابة خير الخلق خصهم رب العباد رب العباد بجنات ورضوان فمن أحبهم قد نال منزلة عند الإله وجازاه بإحسانه صلاة الله ما juga bahkan ringkasan dari apa yang beliau sampaikan akan disampaikan oleh guru besar kita Habib Rizik insyaallah kita sudah rindu lama saya tidak duduk jejer seperti ini Al jejer bersampingan dengan beliau Alhamdulillah hari ini adalah hari raya bagi saya Alhamdulillah yang mana saya bisa duduk bersama beliau dan bersama para romo-romo kiai, para ulama, para ajengan, para hadaib, Masya Allah dan seluruh masyarakat yang ada di tempat ini dan seluruh santri-santri pondok pesantren Al-Muhajirin. Mudah-mudahan terus Al-Muhajirin tambah top, tambah luar biasa. Penuh dengan rahmat dan berkah. Mari kita dengar nasihat dari beliau waktu dan tempat dipersilahkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد ونسأله أن يكرمنا بشفاعة سيدنا محمد وأن يشرف هذه العيون برؤية سيدنا محمد وأن يكرمنا بالسقيا من حوضه بكف سيدنا محمد وأن ندخل الجنة وإياكم وأهلينا ودرارينا برفقة سيدنا محمد وما عقد هذا الاجتماع إلا من أجل سيدنا محمد بل ما خلق الله الأكوان إلا لأجل سيدنا محمد وكل من يدخل إلى الجنة قال العلماء يتشرف بدخول الجنة إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الجنة تتشرف بدخوله إليها صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعلنا من أمته والحمد لله الذي جعلنا نصلي عليه والحمد لله الذي أكرمنا بهذا الاجتماع بحضور هؤلاء الحبايب وهؤلاء العلماء وهؤلاء المحبين لم تجتمعوا إلا لمحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم ومحبة الحبيب أعظم زاد يتقرب به إلى المولى تبارك وتعالى الصحابة لم ينالوا ما نالوا إلا بصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مهما اجتهد المجتهدون في العلم أو في العبادة أو في أي شيء لا ينال مقام الصحبة لا ينال مقام الصحابة لماذا؟ لأن الصحابة تشرفوا برؤية ذلكم الحبيب وصحبة ذلك الحبيب ورؤية والاجتماع بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم واجتماعنا هو محبة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم اجتماعنا محبة لهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعيشوا أيها الإخوة والأخوات في حياتكم الدنيا القصيرة وأنتم محبين لهذا النبي محمد حبوا شريعته صلى الله عليه وسلم انصروا هذه الشريعة علامة المحبة المتابعة علامة المحبة إحياء سنته قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله علامة صدق المحبة أن نتبع لهذا الحبيب أن نمشي في صراط هذا الحبيب ما هي صراطه؟ صراط المستقيم طريقه طريق التقوى طريقه طريق الإنابة طريقه طريق الإخلاص طريقه طريق الأخلاق طريقه طريق النصرة لهذا الدين طريقه صلى الله عليه وسلم الذي نحن في كل يوم نطلب هذا الطريق ونقول في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم في كل صلاة نطلب الهداية ما هي هذه الصراط المستقيم هي صراط النبي محمد طريق النبي محمد وما هي طريق النبي محمد طريق الهداية طريق التقوى طريق الإخلاص طريق عداوة الشيطان إذا صدقنا كلما ازددنا محبة للرسول كلما ازددنا عداوة للشيطان كلما ازداد الإنسان محبة لله ولرسوله كلما ازداد عداوة لإبليس عداوة لنفس الأمارة بالسوء عداوة للمعاصي عداوة للذنوب فكيف نعيش أيها الإخوان في حياتنا القصيرة محبة لله ورسوله نسأل الله أن يكرمنا بهذه المحبة اللهم يا الله جعلنا من محمد اغفر دونوں Alhamdulillah Walaupun kita tidak paham apa yang dibicarakan Isinya, intinya Mengajak kita kebaikan Selesai Nanti akan tidak jelaskan kepada hari ini Kadang orang-orang bilang -orang itu bahasa Arab saya tidak paham Isinya itu aja Mengajak kita untuk berbuat baik Selesai, pasti Kalau doa kita aminkan, selesai Alhamdulillah, itulah bahasa hati Nanti akan dilanjutkan oleh Habib Rizik insya Allah. Tapi beliau minta diselingi dulu oleh lagu satu lagu saya akan bawakan lagu yang lagi apa lagi ya? lagi digandrungi turi putih turi putih matur nek kebroku aku ana sleret di banyu lo kok iya ora kembangi Alhamdulillah waktu dan tempat dipersilahkan. Fadal hadir. Assalamualaikum warahmatullahi بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطك المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم Kepada yang sama kita cintai dan kita muliakan para habaib, para kiai, para alim ulama. Khususnya untuk guru kita semua. Akhina al-fadil ad-da'i ilallah al-ustaz al-mubarak. Sayyid al-mahbub al-habib Syekh bin Abdul Qadir al sakaf Hafidahullah ta'ala wa ra'ah. Wa makan Allah bituli hayati Wa nafa'ana bi ulumih fid wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada guru kita yang datang dari negeri Yaman. Sayyidil Mahbub Al-Habib Ahmad bin Hussein Aidid Begitu juga orang tua kita Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman Ibn Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsi pimpinan daripada Islamic Center Kuitang. Hafidahumullah taala wa ra'ahum wa man tawwa bi tuli hayatihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan secara istimewa salam kehormatan ini kita sampaikan kepada sahibul bait, sahibul ma'had, keluarga besar daripada pondok pesantren Al Muhajirin yaitu untuk guru kita semua Kiai Haji Asep, begitu juga Haji Agus Salim, Haji Dalim, Haji Ali, Haji Agus Ibrahim dan seluruh para saudaranya yang kita doakan mudah-mudahan keluarga besar Pondok Pesantren Al Muhajirin baik almarhum yang telah meninggal dunia orang tua dari guru-guru kita tersebut saudara maupun ibunda yang kita cintai saudara yang sampai hari ini tetap dengan setia terus membina putra-putranya sehingga menjadi anak-anak yang bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara. Kita doakan semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah, fadilah dan inayah. Dan semoga pesantren muhajirin dijadikan oleh Allah sebagai ma'adan solehan, ma'adan tayyiban, ma'adan mubarakan. Amin ya Rabbal Alamin alamin dan alhamdulillah malam hari ini saya didampingi oleh ketua umum dewan pimpinan pusat front pembela Islam Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis begitu juga imam FPI provinsi Banten Kiai Haji Buya Ahmad Kurtubi Jailani dan masih banyak abaib dan kiai yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau tapi tidak mengurangi mahabbah kita kepada mereka dan mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini pada malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Semoga semua jamaah tidak pulang dari tempat ini nanti kecuali dosanya diampuni oleh Allah. Salahnya dimaafkan oleh Allah. Segala hajatnya dikabulkan oleh Allah. Dengan berkah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibail kiram, tadi guru kita Sayyidil Mahbub Al-Habib Ahmad bin Hussein Aidin telah menyampaikan satu tausiah yang singkat, padat, ringkas, jelas, penuh dengan hikmah yang luar biasa. Di mana beliau mengingatkan kepada kita bahwa kumpulnya kita di tempat ini tidak lain dan tidak bukan saudara li'ajlin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu karena cinta kita kepada Nabi dan hanya karena keinginan kita untuk mendapat ridha Nabi dan syafaat dan beliau juga mengingatkan kepada kita bahawa dulu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum di mana mereka menjadi mulia mereka menjadi memiliki kedudukan yang begitu tinggi tidak lain dan tidak bukan karena mereka dekat dengan Nabi, karena mereka dididik dibina oleh Nabi dan karena mereka selalu mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saudara, beliau mengingatkan kepada kita tentang alamat mahabbatir Rasul, tentang ciri tanda daripada cinta kepada Rasul. Dan yang paling utama yang beliau ingatkan adalah ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ingatkan kepada kita bahawa ciri yang pertama dan yang paling utama dari umat Nabi yang cinta kepada Nabi-Nya yaitu dengan mengikuti semua ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana barusan beliau juga membacakan firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim, "Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, 'Qul in kuntum Allah fattabi'uni Allah. Luar biasa Saudara. Beliau bacakan ayat ini sebagai dalil yang argumentatif betapa cinta Nabi tidak lain dan tidak bukan adalah dengan ikut patuh taat kepada segala petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Qul. Katakanlah wahai Nabi. Katakan kepada kau punya umat. In kuntum tuhibbun Allah. Jika kamu sekalian betul-betul cinta kepada Allah. Fattabi'uni. Maka ikutilah aku. Hai irtibahun Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah aku. Allah yang suruh Nabi sampaikan kepada umatnya. Hei umat Islam. Hei orang yang beriman. Jika kamu betul-betul beriman kepada Allah, ikuti aku. Yuhibbukumullah. Jika kamu sekalian ikuti aku, patuhi aku, taati aku, niscaya yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kamu sekalian. Nah, di sini saudara, kita dapat pelajaran yang luar biasa dari ayat ini. Yang pertama, jika kamu cinta kepada Allah, ikut Nabi. Berarti syarat cinta kepada Allah harus ikut Nabi Jangan mengaku cinta kepada Allah kalau kita tidak ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kalau sudah ikut Nabi, Allah cinta kamu. Berarti apa saudara? Berarti untuk dicinta oleh Allah syaratnya adalah harus ikut Nabi. Dengan kata lain saudara, siapa cinta kepada Allah harus ikut Nabi. Siapa ingin dicinta Allah juga harus ikut Nabi. Sebab ikut kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan syarat mencintai Allah dan dicintai Allah saudara. Nah, karena itu saya ulangi sekali lagi. Jangan ngaku cinta kepada Allah kalau tidak ikut Nabi. Dan jangan mimpi dapat cinta dari Allah kalau tidak ikut Nabi sudah. Siapa cinta Allah, dia harus ikut Nabi. Siapa mau dicinta Allah, dia harus ikut Nabi sudah. Sama gitu saya mau tanya kepada semua jamaah yang hadir sini jawab yang kompak. Cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi. Cinta kepada itu saya mau tanya siap ikut Nabi? Siap patuh Nabi? Siap taat Nabi? Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah makanya Pak Bu, kalau ikut Nabi, jangan banyak keraguan. Jangan banyak protes. Jangan banyak keberatan. Apa yang Nabi suruh kerjain aja. Bu. Bu. Nabi suruh ibu pakai jilbab, betul? Ya pakai. Kenapa harus dipakai? Karena wah, wajib. Terus ada ibu-ibu yang jawab, Habib tapi gerah. Jawabnya wajib, ada lagi yang jawab, Habib rambutnya gatel. Jawabnya, wajib. Ada lagi Habib, ntar ketombean. Jawabnya, wajib. Mau gatel, mau ketombean, mau gerak. Yang namanya wajib tetap wajib. Harus kita laksanakan. Betul? Betul? Baik, sekarang kepada anak-anak muda. Allah dan Nabi-Nya mengharamkan minuman keras. Betul? Betul? Ini minuman keras boleh kita minum tidak? Jawab yang keempat boleh tidak? Kenapa? Kenapa? Jawab yang keempat kenapa? Haram. Nah, terus ada yang ngomong begini, tapi enak. Ayo jawabnya apa? Ayo saya mau tanya saudara, kita boleh gak minum minuman keras? Boleh tidak? Kenapa? Kenapa? Tapi enak. Jawab yang keempat, tapi enak. Tapi lagi murah nih. Tapi legal. Tapi gratis. Tapi lagi dingin, enak nih. Enggak peduli apapun alasannya, kalau sudah haram, ya haram. Betul? Betul? Betul? Kira-kira jelas tidak? Sekarang balik lagi ke ibu-ibu. Bu, bu, perempuan muslimah boleh gak kawin sama lelaki kafir? Jawab yang keempat, boleh gak? Halal atau haram? Halal atau haram? Saya mau tanya bapak-bapak semua di sini dan anak-anak muda. Kalau kita punya anak gadis atau kita punya saudara perempuan, dilamar sama orang kafir, saudara, terima atau tolak? Terima atau tolak? Kenapa? Haram. Jawab kenapa? Haram. sekarang saya tanya lagi, haramnya sebab apa? Haramnya sebab apa? Jawab yang keempat, haramnya sebab apa? Haramnya sebab apa? Tapi ganteng. Tapi kaya. Tapi setia. Tapi pinter. Tapi cerdas. Tapi mobilnya bagus. Tapi pejabat. Gak peduli kan. Mau iya. kaya kayak mau ganteng kayak betul? Betul. Sekarang baik lagi nih ke bapak-bapak. Umat Islam dipimpin orang kafir boleh gak? Nah Indonesia negara mayoritas muslim, betul? Jadi kalau presidennya kafir boleh gak? Boleh gak? Jakarta, Jawa Barat, saudara, mayoritas penduduknya Islam, betul? Iya. Kalau gubernurnya kafir, boleh gak? Iya. Boleh gak? Iya. Kenapa nggak boleh? Jawab yang kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Tapi pinter. Tapi jujur. Tapi setia. Tapi rajin. Tapi cerdas. Tapi nggak korupsi tapi bertanggung jawab. Tapi lu goblok sebutin lu udah kafir. Berarti udah kompak di sini. Kita jangan dipengaruhi, saudara. Orang kafir jujur ya bagus, setia ya bagus. Kita apresiasi, kita hormati, kita hargai. Eh orang-orang kafir, kalau kau pinter, kau cerdas, kau rajin, kau jujur, kami angkat jempol, kami hargai. Tapi kalau ente mau lamar anak-anak nggak bisa sebab kafir. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi bukan bukan kita diajarkan rasis fasis bukan. Ini hukum Allah saudara. Ini hukum Rasul. Ini hukum Nabi. Nggak boleh kita ubah-ubah saudara. Nggak bisa. Terus ada yang jawab Habib tapi konstitusinya boleh, jawabnya kafir. Tapi diizinin presiden, jawabnya kafir. Ayo saya mau tanya semua saudara, kita boleh gak dipimpin orang kafir? Boleh tidak? Halal atau haram? Jawab yang keempat, halal atau haram? Kenapa? Kenapa? Tapi jujur. Tapi pintar. Tapi rajin tapi kaya, tapi setia, tapi bertanggung jawab, tapi konstitusional, tapi prosedural, tapi diisi dengan presiden, tapi disetujui MPR, tapi disetujui DPR, tapi udah cukup pelajaran di malam udah lulus semua. Alhamdulillah. Masya Allah orang Bekasi pinter-pinter. Cuma dikasih dalil sedikit, ditanya bisa jawab semua. Makanya saya bingung, ada profesor, dokter nggak paham paham. Udah dikasih tahu nggak boleh, nggak boleh, dia bilang masih boleh juga. Masya Allah, berarti profesor orang Bekasi pinteran mana? Pinteran mana? Alhamdulillah. Kira-kira yang saya sampaikan malam ini jelas tidak? Paham tidak? Jadi pokoknya apa yang Nabi perintahin kerjain lagi. Oh Nabi merintahkan kita sholat lima waktu, ya sholat dong. Oh Nabi nyuruh kita puasa Ramadan, ya puasa dong. Oh Nabi suruh kita untuk membayar zakat nih bagi yang punya harta, ya bayar dong. Oh Nabi suruh kita untuk saudara menunaikan ibadah haji, ya haji dong. Oh Nabi suruh kita untuk menghormati kedua orang tua, ya hormati dong. Oh Nabi suruh kita berakhlak mulia, ya berakhlak mulia dong saudara. Betul? kita menenggak minuman keras, ya jangan minum. Nabi larang kita makan riba, ya jangan dimakan. Nabi larang kita, saudara, untuk bersina, berjudi, melakukan aneka ragam kemaksiatan, ya jangan dikerjakan dong. Tunjukkan cinta kita kepada Nabi. Jangan mengikuti segala ajarannya. Setuju? Saya tanya sekali lagi, cinta Nabi? Cinta Nabi? yang ikut Nabi Sayyiduna Muhammad Nah berikutnya saudara sebagai tambahan kalau kita betul-betul cinta Nabi semua apa yang Nabi ajarkan kepada kita kita kerjakan saudara Saudara ada satu cerita yang saya mau sampaikan yang tadi disampaikan juga oleh Habib Ahmad Husain bin Ahmad Aidid, saudara, tentang kelebihan yang kita miliki, yang tidak dimiliki oleh sahabat, walaupun sahabat tentu jauh lebih tinggi dari kita, saudara. Apa gerangan? Yuk, mari kita lihat. Suatu hari, Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di masjidnya bersama para sahabat. Terus beliau bergumam sendiri ngomong sendiri sudah. Apa kata Nabi? Ahbabi, ahbabi, mata arabum, mata alqabu. Kata Nabi, kekasihku, kekasihku, kapan aku bisa lihat mereka? Kapan aku bisa bertemu dengan mereka? Para sahabatnya saudara saling pandang. Terus nggak lama lagi Nabi ulangi itu kalimat. Ahbabi ahbabi mata arahum mata alqahum Wahai para kekasihku, kapan aku bisa lihat mereka? Kapan aku bisa ketemu mereka? Ini sahabat masih diam, saudara. Eh diulangi lagi oleh Nabi tiga kali. Ahbabi, ahbabi, mata arahum, mata alqahum. Kekasihku, kekasihku, kapan aku bisa lihat mereka? Kapan aku bisa ketemu ketemu mereka, sahabat yang hadir memberanikan diri untuk menyampaikan kepada Nabi. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alas Nabi Ahbabi, bukankah kami ini yang hadir adalah kekasihmu? Dari tadi kau memanggil-manggil mana kekasihku, mana kekasihku, kapan aku lihat, kapan aku ketemu, Bukankah kita yang kumpul ini kekasihku ya Rasulullah? Kita sudah duduk di hadapanmu. Kita kumpul bersamamu ya Rasulullah. Tapi mengejutkan apa jawab Nabi? Kata Nabi, Lastum bi ahbabi. Kalian bukan kekasihku. Kaget sahabat. Tapi selanjutnya Nabi katakan, Walakinnakum ashabi. Akan tetapi kalian semua adalah sahabat aku. Tapi bukan kekasihku. Penasaran para sahabat. Ya Rasulullah. Kalau bukan kami kekasihmu. Wa man ahbabuka ya Rasulullah. Lalu siapa itu para kekasihmu yang kau rindu. Yang kau ingin lihat. Yang kau ingin bertemu. Lalu apa kata Nabi saudara? Nabi mengatakan ahbabi. Para kekasihku adalah kaumun min ummati golongan daripada aku punya umat lam yarawni tapi mereka tidak pernah melihat aku saudara akan tetapi wa amanu bi sungguh pun mereka tidak pernah melihatku tapi mereka beriman kepadaku sallu ala nabi luar biasa saudara jadi kata nabi kekasihku adalah umatku yang nggak pernah lihat aku, nggak pernah ketemu dengan aku, tapi dia beriman kepadaku. Dia jalankan ajaranku. Dia beriman kepadaku. Dia laksanakan segala ajaranku. Masya Allah. Saya mau tanya semua yang ada di sini, yang hadir saudara. Apa anda pernah lihat Nabi? Apa anda pernah ketemu sama Nabi? Apa anda duduk bersama Nabi? Tapi kalau begitu saya mau tanya, beriman tidak kepada Nabi? kita tidak kepada Nabi yang tidak laksanakan ajaran Nabi insya Allah kita semua yang hadir di sini saudara termasuk yang dinyatakan oleh Nabi sebagai kekasihnya yang dirindukan oleh Nabi saudara amin ya Rabbal alamin maka itu jangan kecewakan kita punya Nabi saudara jangan jangan jangan malu kita sama para sahabat Nabi Ada sahabat Nabi pengorbanannya begitu besar. Iman takwanya jauh di atas kita. Kita tidak ada apa-apanya dengan mereka, saudara. Tapi subhanallah, sungguh pun kita begitu rendah di hadapan para sahabat Nabi. Nabi masih menunjukkan rasa rindunya kepada kita di hadapan para sahabat, saudara. Nabi banggakan kita. Kita tidak pernah lihat Nabi, tapi beriman kepada Nabi. Maka itu jangan kecewakan Nabi saudara. Kalau betul kita cinta Nabi, yuk mari kita jalankan segala ajaran Nabi. Apa yang Nabi nyatakan haram, haram. Apa Nabi nyatakan halal, halal. Apa yang Nabi katakan wajib, wajib. Jangan sekali-kali kita membangkang dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan, mudah-mudahan saudara malam kita kumpul pada saat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dan kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjadi kekasihnya Nabi, kekasihnya Rasul sehingga kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baiklah saudara, itu yang saya mau sampaikan. Selanjutnya secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih, penghargaan dan apresiasi kepada guru kita Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sagab Hafizahullah Ta'ala wa arda di mana saudara beliau banyak memotivasi saya banyak memberikan semangat juang kepada saya walaupun saya dan beliau menggeluti medan juang yang berbeda saudara Nah karena itu banyak orang mempertentangkan antara dakwah, hisbah, dan jihad. Saudara, oleh sebab itulah saya gubah syair tentang medan juang Islam yang saya berikan kepada Habib Syekh yang tadi sudah beliau bawakan di hadapan kita supaya mereka yang aktif di medan dakwah, hisbah, dan jihad saling sinergi bukan saling menjatuhkan. Betul? Betul? Saya bisa mengubah sair, cuman bawainnya nggak bisa. Loh kenapa? Sebab ini suara suara komandan perang sudah. Eh, bukan komandan baca gosida. Nah, jadi kalau mau baca gosida enak, kita serahkan kepada ahli. Betul? Nah, maka itu saya terima kasih betul kepada beliau yang kemudian medan juang Islam itu beliau bawakan di mana-mana, saudara. Itu satu. Enggak sampai di situ. Dulu saya juga sedih di tengah masyarakat kita di Indonesia Tiba-tiba ada kelompok yang seenaknya saudara mencaci maki ibu bapak Nabi di atas mimbar. Mereka bilang ibu Nabi kafir, bapak Nabi musyrik, ibu bapak Nabi masuk neraka. Kurang ajar saudara. Maka itulah saya gubah saudara syair tentang kisah Rasul. Kita ingatkan kembali kepada umat. Siapa tuh ayah Nabi? Siapa tuh ibu Nabi? Siapa tuh kakek Nabi? Siapa tuh paman Nabi? Siapa tuh istri Nabi? Siapa tuh putri Nabi? Mereka semua bernasab mulia. Mereka semua saudara mempunyai andil yang besar di dalam perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah lagi-lagi Habib Syekh Asekaf saudara yang mempopulerkan kosidah itu ke seluruh Nusantara saudara. Bukan hanya di Indonesia, sampai ke Singapura, sampai ke Brunei, sampai ke Malaysia, sampai ke mana mana Sampai banyak anak-anak kecil kita yang hafal sudah. Maka itu tadi saya katakan saya berikan apresiasi, penghargaan, terima kasih yang tinggi. Saudara, baik saya atas nama pribadi maupun atas nama organisasi Front Pembela Islam, saudara. Enggak sampai di situ. Ketika saya dengar saudara di tengah-tengah kita banyak yang mencaci maki sahabat Nabi. saya dina Abu Bakar Siddiq dicaci maki, saya dina Umar dicela, dina Utsman dihina, Sayyidina Ali direndahkan. Aneh kita gubah lagi, saudara syair tentang kerabat dan sahabat yang tadi juga dibawakan oleh Habib Syekh, saudara. Jadi sengaja kita gubah satu persatu, saudara, dan sengaja saya minta bantuan Habib Syekh untuk bisa menyampaikannya kepada umat, karena memang dakwah ini harus beraneka ragam. Ada lewat ceramah, ada lewat seni, ada lewat budaya, ada lewat kesidah, saudara. Ada yang bisa masuk lewat kesida, ada yang nggak bisa masuk lewat lewat bicara, saudara. Nah karena itu sekali lagi kita doakan Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf agar panjang umur dalam taat dan ibadah, sehat wal afiat, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan medan juangnya, diberkahi setiap langkah dakwahnya, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, dikumpulkan bersama nabinya. Amin ya rabbal alamin. Dan satu lagi saudara, satu lagi saya sedih melihat umat Islam kalau berulang tahun saudara. Itu lagu yang dinyanyikan lagu gereja. Panjang umurnya, panjang umurnya. Itu lagu Gloria saudara. Saya pernah sekolah di sekolah Kristen. Itu lagu yang dulu saya disuruh nyanyiin sama guru Kristen, saudara panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia. Lagu gerejanya Gloria. Itu lagu gereja, saudara. Dinyanyikan di rumah-rumah orang Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raja'un. Makanya saya ubah satu syair khusus untuk anak-anak kecil kita berulang tahun, saudara. Dan Alhamdulillah Habib Syekh juga sudah menerima syair tersebut saudara. Bahkan anak-anak beliau sudah hafal itu sudah. Nah, maka itu malam ini saudara kebetulan Habib Syekh setiap malam ulang tahun. Nah, jadi anggap malam ini Habib Syekh lagi ulang tahun. Siap sama-sama kita bawakan? Ya. Kita minta kepada Ustadz Kembar, Adi Alwi di depan sini lagi. Adi Alwi, maju kembali. Ustadz Kembar, Adi dan Alwi. Sallu ala Nabi. Nanti bisa diiringi. Nah, silakan sebelah sana dulu. Silakan. Ustadz Adi, Ustadz Alwi, ini Ustadz Kembang yang biasa membawakan yaitu mabruk. Silakan untuk membawakannya. Jadi singkat saja dia punya sakirnya saudara. Jadi kalau nanti kita mau ikut rame-rame, mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaumiladik mabruk itu Arab syair Indonesianya selamat hari milad semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa tidak? Baik yang keduanya, selamat ulang tahun. Semoga berkah turun dari Allah pengampun, sehingga hidup rukun. Mabruk alfa mabruk. Bisa tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Mari kita nyanyikan untuk kekasih kita Nabi Muhammad dan juga kekasih kita Syekhuna Sayyidul Walid Al-Habib Syekh bin Abdul Rahman Segaf bin Abdul Qadir Segaf dan juga Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain angkat suaranya semua tenggelamkan diri kita di dalam cinta kepada Nabi Muhammad مبروك ألف مبروك EPBD tuyul atau mabruk? Barusan kita udah bisik-bisikan oh, sama Habib Syekh. Jadi mabruk ini malam hari ini menjadi hadiah istimewa buat Habib Syekh bin Abdul Ghadir Asega. Takbir! Nah, insya Allah saudara di tangan beliau ini dari Sabang sampai Merauke bahkan seluruh Nusantara besok happy birthday to you akan kita geser dari tengah-tengah umat Islam. Setuju? saudara setelah panjang lebar yang saya sampaikan, maka sebelum saya akhiri, barusan sudah saya sampaikan ke Habib saya, karena saat ini di kita punya negeri lagi rame isu korupsi, betul? Betul. Betul? Banyak pejabat yang korupsi, betul? Betul. betul? dan itu hari ini kita minta kepada Ustadz Kembar Adi Alwi untuk membawakan posidah anti korupsi. Ini nadanya nada umum, Insya Allah bisa dibawakan oleh kawan-kawan rekan-rekan tim hadrah. Salli wa salli Silakan. Ya. Sallu ala nabi. Salli wa sallim daiman ala doain Habib saya biar panjang umur, sehat walafiat, manfaat untuk umat, agama bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan dan kesalahannya. Hadan yang bawa iyakum ila siratihil mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan kemana-mana dulu, sholawat masih lanjut. Ya, nanti kita masih lanjut dulu. Duduk, duduk, dulu. yang harus dulu. Tadi Alhamdulillah membawa anti korupsi, saya akan membawa berkat sholawat maksiat tiga Jadi berkat sholawat maksiat yang keras. Berkat sholawat maksiat. Salatullah, salamullah, ala ta'ala. Serikat Solawat Indonesia. Alhamdulillah awak sehat, alhamdulillah awak kuat. Jadi, jadi, maksiat ini pemuda-pemudi kita semuanya selamat dari wadah kemaksiatan. Ya. Mari kita tutup berkat selawat berkat Indonesia, berkat selawat Indonesia, enggak berkat selawat Berkat selawat semuanya selamat dari maksiat. Ya. Berkat selawat semuanya selamat dari maksiat. Ya tadi apa yang dikatakan guru kita jauhi dari semua narkoba, jauhi dari semua hal yang diharamkan Allah. Apa? apapun bentuknya, sekecil apapun, jangan dilaksanakan. Kalau kita melaksanakan sekecil apapun itu juga kita menyalahi Allah. Orang kalau sudah menyalahi Allah, dia pasti mudah menyalahi manusia. Kalau sudah salah Allah aja yang Allah yang menciptakan kita disalahi, pasti dia akan berbuat salah kepada siapapun. Tapi kalau dia sama Allah takut, pasti dia akan takut kepada siapapun ya. Insya Allah itu kunci. Jadi kalau ada orang yang kelihatannya sholatnya bagus, ibadahnya bagus, tapi dia korupsi misalnya, berarti dia tidak takut sama Allah itu. Sholatnya pun bukan karena Allah, sholatnya pun karena untuk supaya mudah korupsinya. Gitu. <laughs> jadi supaya kelihatan sholat, jadi oh masya Allah orang ini sholat tidak mungkin dia korupsi, ternyata korupsi. Ya, yang penting kuncinya itu takut sama Allah, takut sama Allah dan menjalankan semua perintahnya. Jangan kita solawat kemana-mana solawat, tapi perintah Allah tidak dijalankan. Percuma ke sana sini ribuan jutaan, tetapi sewaktu dituntut untuk menjalankan kewajiban tidak jalan. Justru malah nyingkir mencari alasan supaya jadi tidak wajib. Jadi bagaimana caranya bahkan orang-orang sekarang mencari kaul, ucapan. Kira-kira ada tidak jalan keluarnya untuk riba itu halal? Sudah tidak ada. Riba itu ya haram. Jangan dilakukan selesai. Anda tidak kira-kira kalau zina itu jadi halal itu bagaimana caranya? Akhirnya dibuatlah gini kawin kontrak yang kawin apa. Akhirnya bingung. Akhirnya haram sudah haram ya haram. Sudah tidak usah pakai cari jalan keluar lagi. Jadi Masya Allah manusia sekarang ini bingung. Hidup serba bingung. Yang tidak bingung apa? Yang di jalur Allah. Semuanya bingung. Semua bingung mau kemana. Dikatakan di dalam Al-Quran, saya bukan menantah ini menceritakan perintahnya Habib Rizik ini. Di dalam Al-Quran itu, wal-usri innal insana lebih khusus. Semua manusia, semua. Tanpa terkecuali, kecuali, ada kata Allah, uh, semua manusia itu rugi, kecuali illal ladina aman. Wa amilus salih, wa tawasabil haq, wa tawasabil sabir. Empat golongan manusia ini aman. Yang lainnya rugi. Walaupun dia orang pandainya seperti apa, kalau tidak beriman, tidak beramal soleh, tidak watawasau hak, haq, sober. tidak mungkin dia beruntung. Ini Al-Quran. Alhamdulillah malam ini kita melakukan tempat-tempat itu. Kita semua beriman tadi disampaikan iman sama Allah sama Rasul. Jadi kita beramal soleh malam ini kumpul duduk jadi duduk di tempat ini kita ini silaturahmi mendengar nasihat, mendengar ucapan-ucapan yang baik, memandang orang-orang yang baik dan kumpul silaturahmi ini amal baik. Menyampaikan al-haq tadi. Habib Rizik sudah menyampaikan. Wa bil haq. Ya, mencapai dan sabar kita menanti sampai selesainya acara. <laughs> Ini termasuk orang-orang yang empat-empatnya ada. Jadi alhamdulillah kita ini tidak rugi. Jadi jangan sampai kita orang yang rugi itu kelihatannya kaya tapi dia tidak kenal Allah itu sangat rugi. Orang yang yang untung ini seperti kita tadi saya lihat berapa orang saya zeter apa tadi di jalan itu macet anak-anak kecil-kecil ada satu call itu call brodol bukaan itu anak-anak ini Saya mengatakan orang-orang seperti ini bukan orang-orang rugi. Yang rugi yang malam minggu ini mereka berpacar-pacaran di jalan <laughs> itu rugi. Tapi kalau yang mereka tidak rugi walaupun mereka ber yang mereka capek, mereka susah masuk ke tempat ini. Mereka adalah manusia teruntung di muka bumi di saat ini. Jadi tidak rugi. Lah yang rugi-rugi mereka, mereka itu. Lah mudah-mudahan yang malam ini rugi, mereka besok ingat kembali jalan Allah dan mereka seperti jenengan, seperti kalian semua tidak rugi. Jangan khawatir. Alhamdulillah kita terus berjuang Terus berjuang, sampaikan kepada siapapun yang mau mendengar apa yang kita sampaikan. Tidak mau mendengar tidak apa-apa, tugas kita juga tidak rugi. Oh, kita menyampaikan. Namanya orang menyampaikan itu didengar alhamdulillah, nggak didengar terserah. Yang penting kita sampai. Wa ma alaina illal Kita menyampaikan. Dituruti alhamdulillah yang untung yang nurut. Kalau tidak dituruti yang untung yang menyampaikan. Kalau dituruti ya dua-duanya untung insya Allah ya. Hati-hati adik-adikku, putra-putriku, terutama yang masih muda-muda ini. Jangan gampang terombang-ambing dengan zaman. Zaman ini tadi dikatakan Habib Rizik, saya suruh menyampaikan tentang gabus. Tadi itu ada syair kaprah gabus podo bang ing banyune watu item iku kelem sak mestine. Di zaman ini adalah zaman-zaman ini saya menerjemahkan ya saya tidak berani mengatakan ulamanya gabus, tidak berani. Ini menerjemahkan apa yang dikajikan Mbah Misbah. Jadi beliau itu memberi perumpamaan nanti akan datang satu zaman ulamanya itu gabus, tidak punya bobot. Jadi ngambang di atas itu wajar. Gabus itu wajar kalau di atas. Jadi ulama-ulama kata Kiai Misbah bukan saya. Ini soalnya kadang pemelintir-pemelintir kalimat ini sering banyak di YouTube dan di media sosial kata Habib Syekh. Habib Syekh tidak pernah berkata. Ini kata Kiai Jadi gabus. Nanti akan datang gabus. Ulama-ulama yang tidak ada bobotnya tapi dia tenar di mana-mana disanjung-sanjung. Masya Allah. Luar biasa. Tapi ulama yang betul-betul tahu agama. Batu hitam itu kelem. Sak mestine. Dia tenggelam di dalam tidak ada orang yang melihat. Mengucap salam pun kepada ulama yang batu hitam ini jarang. Apalagi kasih duit. Jarang. Tapi kata Kiai Misbah, nanti akan datang satu zaman Batu hitam itu dikon kelem ora gabus-gabus pada tenggelam, batu hitam naik ke atas, disuruh tenggelam tidak mau karena sudah zamannya. Saya harus bangkit dan menyampaikan yang hak kepada umat. Soalnya di saat itu, waktu itu kata Kiai Misbah, mungkin Kiai-Kiai ini apa ulama-ulama yang batu hitam yang berbobot itu, dia takut nanti kalau menonjol dikira, menongol dikira nanti gabus juga gitu. <laughs> Jadi dia ini ngumpet dulu. Oh ini sudah waktunya saya harus keluar. Nah dikeluarkan. Waktu batu hitam ini keluar kaget semua orang. Duh, kok keras ya? Makanya ada beberapa lagu yang saya bawa tadi uh, eh, Habib Rizik waktu saya mengatakan bahwa lagu itu adalah gubahan Habib Rizik orang tidak percaya. Percaya kalau saya yang gubah. Soalnya ini keras katanya. <laughs> Masa Habib Rizik gubah dulu? Kamu ini apa semua lagu yang kamu baca ini? Lagu beliau. Masya Allah ya Habib. Ya memang Masya Allah. Dari dulu ya Masya Allah. Lah kamu kok baru tahu sekarang Masya Allah. Lah kan lucu kan. Jadi sewaktu kita membawakan itu mereka wah asik betul. Sewaktu kita mengatakan ini gubahan Habib Rizik Masya Masya Allah. Iya, mau be. <laughs> Sampai tiga kali. Ya sudah. Biasanya kan membaca sesuatu wirid itu nek tiga kali kan lebih abdul daripada <laughs> satu kali. Masak, masak, masak sampai tiga kali baru dia percaya. Alhamdulillah betul itu bukan karena saya, karena berkat beliau sampai pernah terjadi ini salah satu ya rahasia daripada ragu hati itu kisah Rasul. Ada salah satu Habib itu pergi di Malang Beliau kebetulan naik di atas gunung, sudah puncaknya gunung. Kebetulan mau sholat maghrib, dia lihat ada masjid, berhenti di situ sholat maghrib. Sudah terlambat, berhenti masih Allahu Akbar. Di sana ada anak kecil, sepuluh anak megang terbang. Terbangnya sudah sobek, sebagian sobek. Dan sama megang mukul dengan gembiranya. Rohati aku. Si Habib ini sholat katanya saya tidak khusyuk Habib sholat karena mendengarkan anak-anak ini luar biasa di atas gunung membawa kisah Rasul. Ini karena indahnya syair tersebut. Dan subhanallah sekarang hampir di beberapa sekolahan diwajibkan lagu tersebut. Wajib supaya anak-anak kenal siapa ayah Rasulullah, siapa pamannya, siapa kakeknya, siapa. Subhanallah. Alhamdulillah mereka apa? Nah, alhamdulillah sekarang bapak-bapaknya pun juga ikut menghafalkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus Habib Rizik panjang umur. Sehat walafiat. Habib Rizik terus diberi kekuatan zahir wa batin dan mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau diikuti oleh umat yang ada saat ini. Mudah-mudahan saya yakin apa yang disampaikan beliau insya Allah akan membawa kegembiraan Rasul Muhammad SAW. Rasul akan cinta dan gembira kalau umatnya melakukan apa yang diperintahkannya. gembirakan Rasulullah, senangkan Rasulullah. Walaupun satu dunia semua membenci kita, tidak masalah. Yang penting Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membenci kita, gembira terhadap kita, senang terhadap kita. Apa kenikmatan yang kita rasakan di dunia kalau kita tidak berjumpa Nabi Muhammad? Dikatakan tadi bahwa surga ini mulia karena kita ini masuk ke dalam surga. Itu kita jadi mulia. Tetapi surga itu mulia karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga itu jadi indah karena ada Rasulullah. Tanpa Rasulullah surga tidak ada kenikmatannya sama sekali. Bagaimana bagaimana yang disampaikan para ulama? An-nabi dzakal arus kemanten. Kamar kemanten itu kalau tidak ada kemantennya, kamar itu tidak ada nikmatnya. Kamar walaupun didekor sekian besarnya kamarnya, dekornya indah, mantan lakinya datang ke mantan perempuannya tidak ada. Apa nikmatnya kamar itu? Tidak nikmat. Saya masuk ke kamar ke mantan, harum luar biasa lampunya hebat. Tapi ke perempuannya tidak ada. Kosong. Kira-kira nikmat? Tidak nikmat. Apalagi kemantannya sama jenis. <laughs> Lebih kender lagi. Lebih gila, lebih gila ini. Jadi hati-hati, jangan ikut-ikut. Kemanten sejenis ini kan lucu sekarang. Ini di Indonesia ini hebat betulnya. Akhirnya dari dia malu-malu, takut-takut pakai pakaian perempuan. Mungkin pakai cadar juga. Supaya tidak kelihatan kalau dia laki-laki. Tapi setelah jawabnya, Lebih Nah, Mulai kelihatan lah, kok kamu ini perempuan kok nggak laki. Jadi hati-hati, jangan ikut-ikut. Terutama jawab kita, jangan ikut-ikut yang aneh-aneh. Itu orang-orang yang aneh bingung hidup di dunia. Kita tidak pernah bingung karena kita punya iman. Kita punya orang yang mengajak kita kepada kebaikan. Orang-orang itu bingung karena tidak tahu kemana arah mereka. Akhirnya bingung kawin ayam macam milih laki perempuan. Lah kok manusia malah lagi makanya katanya Gusipul apa namanya di Surabaya beliau mengatakan ini sulit Bib sekarang kalau mau membacakan pikir tahlil Kalau perempuan yang meninggal almarhumah. Kalau laki almarhum. Kalau tidak laki dan tidak perempuan gimana Bib? <laughs> Aluminium. Ilaruhi aluminium. Ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah nanti lanjut dulu lanjut dulu saja. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطرب بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامي صلى الله عليه لنا كل سوء بسر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية هصولها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الوقت أطيبه ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام أأمه ومن الفضل أعذبه ومن اللطف أنفعه ومن الرزق أوسعه اللهم كن لنا يا جبار ولا تكن علينا اللهم كن لنا يا جبار ولا تكن علينا اللهم كن لنا يا جبار ولا تكن علينا اللهم اختم بسعادة أجلنا وحقق بزيادة أعمالنا واقرن بالعافية غدونا وأصلنا واجعل إلى مغفرتك ورحمتك مصيرنا ومآلنا واسبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا اللهم خفف عنا ثقل الأوزار ورزقنا معيشة الأبرار ورزقنا معيشة الأبرار ورزقنا معيشة الأبرار واكفنا واصرف عنا شر الأسرار وثبتنا على نهج الاستقامة وثبتنا على نهج الاستقامة وثبتنا على نهج الاستقامة وأعدنا في الدنيا والآخرة من موجبات ندامة يوم القيامة اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمتنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار يا أرحم الراحمين يا أرحم dan santrinya diberokahkan dunia dan akhirat semakin dimuliakan dunia dan akhirat amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan melantunkan lagu kebangsaan kita Indonesia raya الحمد لله رب العالمين